Adapun doanya seorang mukmin kepada Allah meminta hidayah. Karena hidayah naw'an. Fa innal hidayata naw'an. Sesungguhnya hidayah ada dua macam. Hidayatun mujmalah wa huwa al-hidayatu lil islami wal imani wa hiya hasilatun lil mu'min. Yang pertama hidayah yang global. Dan itu hidayah global adalah hidayah ke dalam Islam. Hidayah ke dalam iman. Wahiyah hasilatun. Dan tentunya yang ini sudah terjadi. <clears throat> Karena dia mukmin, sedang salat, sedang berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Dia sudah Islam dan dia sudah mukmin. Artinya sudah mendapatkan hidayah pada hidayah yang global. Yang kedua hidayatun mufassalah. Hidayah yang rinci. Wahia hidayatuhu ila ma'rifati tafasili ajza'il imani wal islam. Yaitu hidayah untuk mengetahui secara rinci bagian-bagian Islam. Wa i'anatuhu ala fi'li dhalik. Dan juga hidayah mencakup bantuan untuk mengamalkannya. Setelah tahu, mengamalkan. Tidak semua orang yang tahu bisa mengamalkan. Pertama, tidak semua orang tahu rincian rincian Islam. Yang kedua, tidak semua orang yang tahu bisa mengamalkan. Semuanya dengan hidayah. Dengan hidayah Allah pada seseorang, dia bisa mengetahui rincian agama. Dan dengan hidayah Allah pula, yang tahu rincian agama ini bisa mengamalkan. Dan itu yang disebut dengan hidayah mufassalah, hidayah rinci. Wahada yahtaju ilaihi kullu mu'min laylan wa nahara. Maka yang kedua ini dibutuhkan oleh setiap mukmin siang dan malam. Siang dan malam. Apakah siang ini kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa beramal saleh? bersadaqah, beribadah, berbuat baik, membantu kaum muslimin, atau ternyata tidak terbimbing ke dalam amalan saleh, malah menyimpang, beramal dengan amalan yang jelek. Ila akhir. Itu hidayah. Demikian pula malamnya. Apakah terbimbing dia untuk beramal dengan amalan ibadah? Qiyamul lail, qiraatul Quran, atau malah tidak terbimbing dan kemudian beramal dengan amalan yang jelek. Ini barakallahu fikum. Berarti siang dan malam, bahkan setiap saat kita membutuhkan hidayah. Hidayah yang rinci. Adapun hidayah global kita sudah diberi hidayah ke dalam Islam. Naam. Itu sudah dapat. Kita diberi hidayah ke dalam iman. Naam, kita sudah percaya. Tetapi rincian agama ini dakik. Tidak semua orang tahu. Kecuali yang Allah beri hidayah. Dan orang yang tahu, tidak semuanya bisa mengamalkan kecuali yang Allah beri hidayah. Sehingga jangan putus asa untuk terus meminta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan ini yang tidak diketahui oleh para pendeta yang sok pinter katanya mengetahui Islamologi. Kemudian berkata, orang-orang Islam itu belum dapat petunjuk. Karena selalu minta tiap sholatnya, ihdinas siratal mustaqim. Mereka itu masih sesat. Belum dapat hidayah sehingga mereka selalu minta beri hidayah, beri hidayah. Adapun kita sudah dapat hidayah kata al kadzabun al kafirun. <laughs> Orang kafir sang pendusta. Lijahlihim karena mereka bodoh. Tidak mengerti bahwa hidayah ada hidayah global, ada hidayah yang rinci. Atau dengan istilah lain, ada hidayah ilal Islam dan ada hidayah fil Islam. Saya ulangi, hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Hidayah ilal Islam, hidayah ke dalam Islam. Sedangkan hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam itu. Jadi dalam Islam perlu hidayah pula. Karena sekian banyak orang pengen Islam tapi sesat. Sekian banyak orang pengen Islam ternyata tersesat dengan berbagai macam aliran-aliran yang ngakunya muslimin ternyata bal ternyata sesat. Qala Wahada yahtaju ilaihi kullu mu'min lailan wa nahara. Maka hidayah yang rinci ini dibutuhkan oleh setiap mukmin siang dan malam. Walihada amar Allah ibadahu an yaqra'u fi kulli rak'atin. Oleh karena itu Allah perintahkan mereka untuk membaca setiap rakaat dalam salat mereka ihdinas siratal mustaqim. Wa kana an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu fi du'aihi bil lail. Dan Nabi juga berkata dalam doanya di malam hari, "Ihdini limaktulifa fihi minal haqqi biiznik." Ya Allah tunjuki aku terhadap apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Tunjukkan aku mana yang hak dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nabi berdoa di malam hari, "Ihdina atau ihdini lima ikhtulifa fi." Berilah petunjuk kepadaku pada apa yang sedang diperselisihkan pada manusia atau oleh manusia. Ihdini ilal haq. Biizni. Tunjuki aku mana yang hak. Dan ikhtilaf selalu terjadi khususnya di masa-masa fitnah melanda. Datang fitnah, manusia berselisih. Ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Bertikai mereka. Setelah selesai satu fitnah, datang fitnah berikutnya. Berselisih lagi manusia. Datang fitnah lagi, datang fitnah, dan terus begitu. Itulah dunia. Itulah dunia. Maka doalah ihdini tulifa fihi minal haq. Tunjuki aku kebenaran yang mereka sedang perselisihkan. Agar kita selamat dari fitnah tersebut. Walihada yusyammitul atis. Oleh karena itu seorang yang bersin didoakan. Yarhamukallah. Kemudian didoakan berkata, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jangan tertinggung. Didoakan Yahdikumullah. Semoga Allah beri hidayah kamu. Emang saya sesat? Ini berarti juga jahil. Dia tidak mengerti tentang apa makna hidayah. Dan tidak tahu rincian hidayah. Sehingga dia marah. Katakan Allah yahdik, anta yang Allah yahdik. Nah, terjadi seperti itu. Karena biasa kalimat Allah yahdik disebutkan ketika marah. Allah yahdik, anta Allah yahdik. Sepertinya dia membalas kejelekan dengan kejelekan. Padahal doa yang baik. Berilah hidayah. Orang yang bersin Ucapan alhamdulillah, kemudian doakan yarhamukallah. Apa kata beliau atau kata orang yang bersin tadi? Yahdikumullah. Kama ja'ati sunnah bidalik. Sebagaimana datang dalam sunnah. Kalau ada pertanyaan, kenapa kau didoakan yahdikum? Semoga Allah beri petunjuk. Padahal dia sudah dapat petunjuk. Iya, sudah dapat petunjuk yang global. Tetapi belum tentu sudah mendapatkan yang rinci. Dia mendapatkan yang global, dia sudah muslim, dia sudah punya iman. Tetapi apakah terbimbing ke dalam perkara-perkara yang baik dengan ilmu wal amal? Belum tentu. Bahkan kita katakan belum semuanya. Hampir semuanya, bukan hampir lagi, semuanya belum. Hanya saja perbedaan persentase. Yang ini sudah banyak, kurang sedikit. Yang ini baru separuh, yang ini baru sepertiga, yang ini baru seperempat, rinciannya. Sebelas apa kita tahu tentang Islam? Apakah kita yakin kita sudah tahu Islam seluruhnya? Setiap kita baca kitab ulama, selalu kita mendapatkan yang baru. Subhanallah, ini juga baru tahu. Subhanallah, ini juga baru tahu. Padahal kita belajar sudah puluhan tahun. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa in ankarahu man ankarahu min fuqaha'il Iraq dhannan minhum annal muslim la yahtaju an yud'a lahu bil huda walaupun diingkari oleh beberapa orang yang mengingkari dari fuqaha al-Iraq dari orang-orang Iraq tidak sebutkan nama ya, isyarat saja adanya beberapa fuqaha yang mengingkari dengan alasan Annal muslim la yahtaju an yud'a hidayah. Bahwa seorang muslim gak perlu untuk didoakan dengan hidayah. Karena dia sudah mendapatkan petunjuk. tetapi khalafahum al-jumhur tapi mereka diselisihi oleh jumhur al-ulama oleh kebanyakan ulama ittiba'an lis sunnah fi karena mengikuti sunnah dalam masalah itu وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا أن يسأله أن يسأل الله السداد والهدى dan Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berdoa meminta hidayah. As'aluka tuqa. Al-huda wa tuqa. Wa'allam al-Hasan an yakula fi qunutil witr. Demikian pula diajarkan kepada Al-Hasan untuk mengucapkan dalam kunut witir, Allahumma hdini fi man hadait. Itu hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Demikian pula Allahumma inni as'aluka al-huda afafa wal ghina. Ya Allah aku meminta huda wattuqa. Huda juga hidayah. Terlalu banyak hadis-hadis yang berkata mintalah kepada Allah hidayah. Artinya ucapan mereka para fuqaha Iraq tidak bisa diterima. Muslim nggak perlu minta hidayah. Kata siapa? Bagaimana dengan Al-Fatihah ihdina siratal mustaqim yang dibaca setiap sholat. Bagaimana dengan hadis as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Bagaimana dengan hadis Allahumma hdina fi man hadait? Wa ammal istighfaru minad dunub. Adapun istighfar minad dunub. pada kalimat berikutnya dari hadis. Kullukum semua kalian atau bahwa kalian berbuat dosa laila nahar siang malam wa ana aghfiru dan aku mengampuni dosa-dosa Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, aku ampuni. Maknanya istighfar adalah talabul maghfirah. Wal abdu ahwaj syai ilai. Dan seorang hamba sangat membutuhkan maghfirah. Kalau kita bicara lafaz bahasa, maka kata istighfar dari kata maghfar kalau kalian lihat di komus apa makna mikfar, artinya topi baja yang menutupi kepalanya dan melindungi kepalanya. Itu mikfar. Mengapa? Menutupi kepalanya dan melindungi. Maka yang diminta adalah sesuatu yang menutupi dan melindungi serta menjaga. Ya Allah, hapuslah dosa-dosaku, lindungilah, jagalah dari kesalahan-kesalahanku lah akhirnya. Muncullah kalimat ghafara dan istighfara. Lianahu yukhti bil laili wan nahar. Karena seorang hamba selalu berbuat salah siang dan malam. Wa takarrara fil Qur'ani dzikru taubat wal istighfar. Dan sudah disebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Takarrar berulang-ulang. Dzikru taubah. Sebutan tentang taubat dan juga sebutan tentang istighfar. Berulang-ulang dalam Quran. Wal amr bihima dan juga perintah tubu ilallahi taubatan nasuha atau istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara perintah untuk taubat perintah untuk minta ampun wal has alaihima dan anjuran untuk meminta taubat dan istighfar wa kharraja tirmidzi wa ibnu majah min hadis Anas an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, "Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun." Semua anak Adam salah, yang berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Jadi kalau bicara salah, semua salah. Artinya nggak ada yang bersih. Nggak ada yang bersih. Semua punya kekeliruan, semua punya kesalahan. Yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli dalal adalah ahli sunnah akan menyampaikan apa adanya dari Quran dan sunnah. Ma alaih wa ma lahu. Atau ma lahu wa ma alaih. Adapun ahli sunnah menyampaikan apa yang membenarkan dirinya dan menyampaikan pula apa yang menyalahkan dirinya. Ini yang benar, ini yang hak. Kalau kebetulan dirinya salah, yang benar ini, saya salah. Dan saya bertobat pada Allah Ta'ala. Saya sebut ucapan saya yang kemarin. Bila mukabarah, tanpa ada kesombongan, tanpa ada gengsi, wajar. Karena manusia khata. Tetapi khairul khatain at-tawabun. Adapun perbedaannya dengan ahlul bid'ah, berbuat salah juga, tetapi bukan kemudian menyampaikan apa yang menunjukkan mereka salah. Tidak, disembunyikan. Kalau saya sampaikan saya ketahuan salah. Maka fatwanya Syekh Rabi disembunyikan. Nggak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan ketahuan. Saya dimarahi. Saya ditegur. Saya diginikan. Semuanya. Kemudian menyampaikan yang sebaliknya. Saya didukung. Saya dipuji. Saya disambut. Saya dikasih uang. Ila akhirnya. Kita nggak bicara usaha sekali. Karena itu bukan ahli bid'ah. Itu bukan ahli bid'ah. Tapi kita bicara contoh sejak dulu zaman Abu Nida, zaman sebelumnya sama. Kaset direkam, hilang kasetnya. Mana? Hilang. Bisanya ilmu penting fatwa dari Syekh Rawi bisa hilang. Yang sebelumnya juga sama seperti itu. Itu bukan kejadian yang pertama. Kejadian hampir semua orang seperti itu. Mereka akan tutupkan. Apa yang menyalahkan dirinya akan disampaikan apa yang mendukung dirinya. Tetapi kalau ahlu sunnah akan berkata malahum wa alaihim. Apa yang mendukung mereka dan apa yang menyalahkan mereka. Ini bahwa kami benar dan ini kami salah. Dan kami bertaubat, kami cabut dan kami bubarkan laskar jihad. Selesai. Kami ditegur oleh ulama, kami dimarahi oleh ulama. Maka kami mulai hari ini tidak lagi. Ini barakallahu fikum ciri-ciri bahwa seorang itu mengikuti sunnah. Kalau bicara salah, semua salah. Tidak ada yang mulus manusia. Qala kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Bahwasanya semua bani Adam khata dan setiap orang yang salah atau sebaik-baik orang yang salah ada yang bertaubat dan menerangkan illa ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu kecuali orang yang salah kemudian menjelaskan kesalahannya bayyanu menerangkan kemudian aslahu berbuat baik untuk mengimbangi kesalahannya. Sebagaimana Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu ketika taubat dari pemikiran Asy'ariyahnya, beliau bacakan. Saya keliru di sini, di sini, di sini, di sini dan saya cabut ucapan saya dan saya kembali kepada pemahaman salaf. Kemudian dicetak dan disebarkan tulisannya. Bukan hanya ucapan, ucapan dan tulisan. Sampai sekarang ada ibanah beliau Abdul Hasan yang men mencabut ucapan lamanya. Ini barakallahu fiikum yang namanya taubatan nasuha. Wa al-Bukhari min hadis Abi Hurairah anin Nabi. Dan Imam Bukhari mengeluarkan dari hadis hadis Abi Hurairah, "Qala wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'in marrah. Sungguh demi Allah, aku minta ampun pada Allah dan bertaubat kepadanya sehari lebih dari 70 kali. Dikeluarkan oleh Nasai dan Ibnu Majah. Dan lafadznya, la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah." Sungguh aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari Seratus kali. Sedangkan Rasulullah SAW maksum. Terjaga dari kesalahan. Apalagi kita yang tidak maksum. Seharusnya lebih banyak kita minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kharraja muslimun min hadithil agar al-muzani. Dikeluarkan oleh muslim dari hadis al-agar al-muzani bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila rabbikum. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wa kharrajahu nasai wa lafdhuhu ya ayuhan nasu tubu ila rabbikum wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruh kulla yaumin mi'ata marrah. Wahai manusia, kata Nabi, bertaubatlah kepada Rabb kalian Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya sehari seratus kali. Demikian pula dalam riwayat Nasai, lafadznya ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum astaghfiruh. fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu kulla yaumin mi'ata marrah. Wahai manusia bertaubatlah kepada Rabb kalian dan minta ampunlah kepadanya. Karena sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan aku beristighfar kulla yaumin setiap harinya seratus kali. Wakharajal Imam Ahmad. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah. Qala kana fi lisani darabun ala ahli lam a'duhu ila ghairihi. Fadakartu dhalika lin Nabi sallallahu Faqala aina anta min al-istighfar ya Hudzaifah? Inni la astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata lisanku ada darabun yang aku tidak bisa menghitung berapa jumlahnya atau tidak melewatinya lam a'duhu tidak melewatinya kepada selainnya hanya pada keluargaku saja terus ya, aku sampaikan ketika disebutkan kepadanya kepada Nabi SAW Nabi mengatakan, "Aina anta min al-istighfar?" Kemudian, di mana engkau dari istighfar ya Hudzaifah? Sesungguhnya aku minta ampun pada Allah taala setiap hari seratus kali. Ini ada ucapan yang selalu diulang-ulang kepada keluarganya dan tidak lebih pada selain yang kecuali keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan terus istighfarmu kapan? Di mana engkau dari istighfar? Aku beristighfar pada Allah lebih dari seratus kali. Atau aku beristighfar pada Allah seratus kali. Nabi Nabi Musa. Ani <clears throat> Nabi SAW kala, Inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah wa atubu ilaih. Demikian pula disebutkan hadis Nasai ini. Sungguh aku berminta ampun pada Allah setiap hari seratus kali. Wa kharajan Nasai min hadis Abi Musa. Juga Nasai meriwayatkan dari hadis Abi Musa Qala kunna julusan. Kami waktu itu duduk-duduk. Saja -duduk. Nabi. Kemudian datanglah Nabi SAW. Faqala ma asbah gadatan qat illa istaghfartullaha mi'ata marrah. Tidaklah datang pagi hari padaku sama sekali kecuali aku meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Artinya tidaklah datang pagi hari kecuali hari itu aku meminta ampun seratus kali. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasai dan juga Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala in kunna lana'uddu li Rasulullah sallallahu fil majlisil wahid mi'ata marrah. Kata para sahabat, sungguh kami menghitung bagi Rasulullah SAW. Dalam satu majlis, beliau lebih dari seratus kali meminta ampun. Rabbi firli, watub alayya. Rabbi firli, watub alayya. Innaka anta tawwabur rahim. Aku perhatikan dan aku hitung. Di majlis Rasulullah SAW mengucapkan seperti itu seratus kali. وخرج النسائي من حديث أبي هريرة Qala lam ara ahadan aktsara an yaqula astaghfirullah wa atubu ilaih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih banyak mengucapkan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih daripada Rasulullah SAW. Saya pernah melihat orang yang lebih banyak mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih lebih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya kana yaqul kana ini memiliki faedah terus-menerus. Beliau selalu berkata, Allahumma ij'alni minal ladina idza ahsanu istabsharu wa idza asau istaghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang kalau berbuat baik gembira, senang. Dan kalau berbuat jelek bersifat Seorang muslim mukmin bukan orang yang masuk Orang yang kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Tetapi ciri mereka, ciri orang mukmin adalah kalau berbuat baik senang kalau berbuat jelek, astagfirullah. Beristighfar. Ida ahsanu, istabsyaru. Kalau berbuat ihsan, istabsyaru. Istabsyir. Bergembira. Alhamdulillah, saya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dalam hatinya. Bukan maknanya bangga diri, bukan sombong, bukan. Senang bisa beramal saleh. Senang mendapatkan taufik dari Allah SWT. Dan kemudahan untuk beribadah. Tetapi kalau berbuat jelek, gelisah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa kok saya begini? Astagfirullah. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kalau ada perasaan itu, fa'anta mu'min. Karena berbeda dengan orang-orang yang kafir, dalam artian munafik, dohirnya pura-pura muslim tapi hatinya kufur. Kalau ada kebaikan-kebaikan, dia gak suka. Kenapa kok saya berbuat begitu? Enak saja. Dia habis memberikan, tapi nggak ridho, nggak suka, cengkel, marah. Demikian pula ketika sholat. Ida kamu ila salah, kamu kusala. Bangkit dalam keadaan malas. Yura'unan nas, hanya ingin dilihat manusia nih, saya sholat, selesai. Tapi hatinya menggerutu. Diberi taufik, kemudahan untuk haji, pulang haji marah-marah, membenci. Ada apa bikin suki orang Arab? Ngapain saya ke kesana keliling-keliling, putar-putar begini-begini. Astagfirullahaladzim. Kufur. Berarti dia munafik. Munafik. Khalisan. Munafik murni. Kenapa? Dia tidak suka ibadah. Dia benci ibadah sesungguhnya. Hanya sekedar tidak ketahuan kalau dia sesungguhnya tidak suka Islam. Apalagi sudah terucap dari mulutnya kebencian. Mencerca, sholat, mencerca puasa, mencerca haji, mencerca adzan, mencerca cadar, mencerca hijab, bahwa kafirun. Maka dia kafir. Adapun mukmin walaupun dia masih berbuat dosa, tetapi kalau ketika dia berbuat dosa dia merasa gelisah dan ketika dia beramal soleh dia merasa senang, maka itu ada tanda-tanda keimanan. وسنذكر بقية الكلام في الاستغفار فيما بعد فيما بعد إن شاء الله تعالى. Dan kami akan sebut sisanya dari pembicaraan tentang istighfar ini insya Allah fima ba'd pada apa yang setelah ini insya Allah. Dan ba'd kalau tidak disebutkan ba'da apa maka dia dalam keadaan mabni dengan dhamma fima ba'du amma ba'du. Kalau disebutkan ba'dal isya, ba'dal fajr sebagainya, maka dia mu'rab min ba'di salatil isya. Nah, bisa kasrah karena ada min, min ba'di. Bisa kadang ba'da kalau dia sebagai barf. Nah, ila akhirnya. Wa qawluhu ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Kalimat berikutnya dalam hadis, wahai hamba-hambaku, hadis kursi. Dan kemarin saya baca faedah bahwa hadis kursi itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada yang menyatakan bahwasanya dengan keliru bahwa hadis kursi itu maknanya dari Allah lafadznya dari Nabi SAW. Disalahkan oleh para ulama. Mengapa? Karena ada kata-kata ya ibadi. Masa Rasulullah SAW menyatakan ya ibadi? Kalau Nabi meriwayatkan secara makna, tidak akan menyatakan ya ibadi. Tapi ini jelas menyatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jelas ini ucapan Allah SWT. Lah apa bedanya dengan Quran? Bedanya Al-Quran yuta'abbad bihi, hadis kursi la yuta'abbad bihi. Selesai. Ini dimasukkan dalam kitab, yang ini tidak dimasukkan dalam kitab. Barakallahu fikum. Ya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kapan syaa, kapan Allah kehendaki Allah berbicara. Kalau mau dicatat menjadi kitab, semua ucapan Allah adalah kitab, Gak akan cukup seluruh apa yang ada di alam ini dari kayu untuk penanya. Dan seluruh laut yang ada di muka bumi ini sebagai tintanya. Dan dikali sekian tidak akan cukup. Untuk menulis ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua ucapan Allah dijadikan sebagai kitab. Barakallahu fikum. Bahwa kitab Al-Quran yang sudah tertentu 30 juz Nah, 6666 ayat 114 surat. Hanya itu. Tetapi bukan berarti ini ucapan bukan ucapan Allah, ucapan dari Nabi. Lah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipanggil oleh Allah, "Ya ibadi wa ya hamba-hambaku." La innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Sesungguhnya kalian gak bisa mencapai madarat atasku, kemudian kalian bisa membuat madarat aku. Gak bisa. Gak akan bisa mencapai madarat yang bisa memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Walan tablughu naf'i dan juga tidak bisa mencapai manfaat yang bisa membikin manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Yakni kalian seluruhnya beramal soleh nggak beri manfaat apa-apa buat Allah Taala. Kalau kalian kufur sekufur-kufurnya seluruh kalian jin dan manusia juga tidak membuat mabarat bagi Allah. Itu maknanya. يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا يعني bahwa setiap hamba tidak akan mampu untuk mencapai atau untuk menyampaikan kepada Allah manfaat atau madarat. Tidak bisa. Fa Allah ta'ala fi nafsihi ghaniyun hamid. Karena Allah pada dirinya ghaniyun hamid. Maha kaya maha cukup, maha terpuji. La hajatalahu. Allah tidak membutuhkan dari siapapun. La hajatalahu bita'atil ibad. Allah tidak membutuhkan ketaatan-ketaatan para hamba. Wala ya'udu naf'uha ilaih. Dan tidak ada pula manfaat yang kembali pada Allah. Kalian salat, kalian puasa, kalian tahajud, kalian ibadah, kalian beramal saleh, kalian berzikir. Nggak ada manfaat yang kembali pada Allah SWT. Kembalinya pada diri kalian sendiri hikmahnya kembali pada kalian, pahalanya kembali pada kalian. Allah tidak membutuhkan ibadah kalian. Wa innama hum yantafi'una biha. Tapi mereka lah para hamba. Yantafi'una biha. Yang akan mengambil manfaat dari ibadah. Wa la yatadarrar bima'asihim. Dan ya la yatadarrar. Tidak akan bermadarat bagi Allah dengan kemaksiatan para hamba. Wa innama hum yatadarrun aw yatadarrarun biha. Tapi mereka sendiri yang mendapatkan madarat dengan kemaksiatan mereka. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, وَلَا يَهْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا Jangan menyedihkan kamu, mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam kekafiran. ya ayuhar rasul, jangan kau sedih dengan mereka berlomba-lomba dalam kekafiran. Innahum la yadurrullah. Mereka tidak merugikan Allah sedikit pun. Atau ayat Allah, "Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a." Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Siapa yang murtad tidak merugikan Allah sedikit pun. Ini barakallahu fikum. Makna ucapan Allah dalam hadis Qudsi. Ya ibadi innakum lan tablughu durri. Fatadurruni. Walan tablughu naf'i. Fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku. Kalian tidak bisa mencapai madarat yang bisa memadaratkan aku. Dan tidak bisa mencapai manfaat yang memberikan manfaat kepadaku. Tidak bisa. Wa kana Nabi SAW yaqulu fi khutbatihi. Dan Nabi berkata dalam khutbahnya, Wa man ya'sillaha wa rasulahu. Saya ulangi. Wa kana Nabi SAW yaqulu fi khutbatihi. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa Wa la yadurru illa nafsah. Wa la yadurru Allah syai'a. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka dia menyimpang wala yadurru illa nafsa, tetapi tidak merugikan kecuali dirinya. Wala yadurullah syai'a dan tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wa qala Allah azza wa jalla dan juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan sesungguhnya kalau kalian kufur maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi dan Allah Maha Kaya, Maha Cukup dan Maha Terpuji. Lihat kalimatnya dalam surat An-Nisa ayat 133. takfuru kalau kalian kafir semuanya maka ingatlah sesungguhnya milik Allah seluruh langit dan seluruh bumi. Milik Allah lah seluruh apa yang ada di antara keduanya. Dan milik Allah lah seluruh alam ini. Dan Allah maha kaya, maha cukup. Tidak membutuhkan siapapun. Dan maha terpuji. Wa hakian Musa. Atau hakian an Musa. Dan juga Allah berfirman menceritakan. Hakian menghikayatkan. Tentang Musa alaihissalam. Wa Musa. Dan berkata Musa. In takfuru antum Waman fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid. Kata Musa, kalau kalian kufur, antum waman fil ardi. Kalian dan seluruh yang di muka bumi. Kufur semuanya. Maka sungguhnya Allah maha kaya, maha cukup. Tidak dirugikan sedikit pun. Wa qala wa kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah maha kaya, tidak butuh siapapun dari alam ini. Walan yanalallahu luhumuha. Enggak pakai waw, saya ulangi. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, enggak sampai pada Allah juga darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Artinya kalian berkorban dagingnya untuk kalian. Darahnya juga bukan untuk Allah Taala. Dibuang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi ketakwaan kalian dicatat oleh Allah. Untuk siapa? Untuk Allah? Bukan. Yang sampai kepada Allah takwa. Berarti ada yang sampai pada Allah. Iya. Tapi bukan untuk Allah. Masih ingat hadis kemarin? hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amal kalian. Kami hitung untuk kalian. Jadi Allah mencatat, Allah menghitung, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya dan memberikan pada mereka catatan amalan mereka. Untuk siapa? Untuk kalian sendiri. Uhsiha lakum. Kami hitung untuk kalian. Adapun Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya tidak butuh pada siapapun. Wal makna. Anahu ta'ala yuhibbu min ibadihi an yattaquhu wa yuti'uhu. Maknanya, yang terkandung dalam kalimat ini, dalam hadis kudsi ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala suka dari hamba-hambanya kalau mereka bertakwa dan mentaatinya. Kama annahu yakrah minhum an ya'suhu. Sebagaimana dia benci kalau kalian bermaksiat. Walihada yafrah bitawbatit taibin. Oleh karena itu Allah gembira dengan taubatnya orang-orang yang taubat. أشد min فرح man ضلت راحلته التي عليها ta'amuhu وشرابه sharabuhu من الأرض sebagaimana atau berkatakan lebih dahsyat gembiranya Allah terhadap taubat hambanya lebih daripada seorang yang gembira ketika untanya tersesat hilang dengan makanan dan bekalnya minuman yang ada di atasnya di padang pasir yang tandus wa talabaha, dicari hatta a'ya wa aisa minha sampai lelah putus asa. Wastaslama lil maut, maka dia sudah menyerah untuk mati. Saya akan mati. Wa aisa minal haya. Sudah putus asa dari hidup. thumma ghalabathu ainuhu fana. Ternyata dia tertidur. fastayqadha wa hiya qa'imatun. Ternyata ketika dia bangun dari tidurnya, untanya dalam keadaan berdiri di hadapannya. Hada a'la ma yatasawwaruhu al-makhluq min al-farah. Ini adalah kegembiraan yang paling tinggi yang tergambar pada makhluk. Sedangkan Allah lebih gembira dari itu dengan taubatnya para hamba. Terbayang bagaimana keadaannya. Barakallahu fikum. Ada padang pasir yang luasnya seperapat negara Saudi atau seperapat jazirah bahkan kalau nggak salah seperapat jazirah padang pasir semuanya berarti kayak satu satu negara padang pasir seluruhnya disebutnya dengan rubul khali seperapat yang kosong rubul khali kalau orang masuk ke tengah situ ya, tidak ada bekal tidak ada kendaraan, tunggu kematian. Kalau kalian cari di situ nggak mendapatkan apa-apa kecuali tulang belulangnya manusia. Sudah nggak ada harapan. Tetapi unta ini tu sahara. Unta ini dijuluki perahu padang pasir. Karena dia bisa minum sebanyak-banyaknya. Sehingga kamu tidak perlu lagi membawa air. Cukup. Ya. Unta itu tadi akan berjalan sekian jauhnya. Dan kalau kamu haus, nggak dapat air, untanya bisa disembelih, dimakan dagingnya, airnya masih ada, masih bisa diminum. Sehingga mereka berangkat kadang bukan bawa satu unta, bawa sekian unta dia berangkat. Kecuali kalau jaraknya tidak begitu jauh, dia akan bawa satu cukup. Dia dengan untanya, bekalnya di atasnya lengkap dengan airnya dan makanannya. Tiba-tiba untanya tersesat, hilang. Dicari padang pasir, hanya padang pasir yang dia lihat pasti saya akan mati. Sudah lelah, sudah capek, maka dia istirahat dan mengatakan saya akan mati di sini. Dah, nggak ada harapan hidup. Ternyata tertidur. Begitu bangun, untanya sudah dihadapannya dengan bekalnya masih lengkap. Maka harapan hidup muncul kembali dan dia senangnya bukan main sampai salah berbicara. Allahumma anta abdi wa ana Ya Allah engkau hambaku akulah Rabbu. Keliru. Min syiddatil farah. Dari dahsyatnya gembira dia sampai salah ngucap. Kata Rasulullah SAW, Wallahu asyaddu farahan. Dan Allah lebih gembira dari orang ini ketika mendapati hambanya bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala gembira hambanya bertaubat karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah butuh. Tidak. Sama sekali. Hada kulluhu ma'aghinahu. Itu semua bersama kecukupannya Allah SWT dan Allah tidak butuh pada siapapun. Itu makna ghina. Cukup, kaya dan tidak butuh pada siapapun. ma'aghinahu an ta'ati ibadih bersama kecukupan Allah dan tidak butuh pada ketaatan para hambanya. Wa taubatihim ilaih dan juga tidak butuh pada taubat-taubat para hambanya. وَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعُودُ نَفْعُهَا إِلَيْهِمْ دُونَهُ Hanya saja taubat mereka akan kembali kepada mereka sendiri. Kenapa Allah senang dengan taubat hambanya? Karena Allah senang kalau ada orang yang selamat. Ini itu rahmat dari Allah Ta'ala. Walakin hada min kamali judihi wa ihsanihi ila ibadih. Dan ini karena judnya Allah. Maha pemberi, ihsan, maha penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Wa mahabbatihi linaf'ihim karena Allah suka untuk memberikan manfaat pada hamba-hambanya. Wa da'fid darari anhum dan Allah suka kalau hambanya selamat dari madarat, selamat dari kejelekan. Fahuwa yuhibbu min ibadihi an ya'rifuhu wa yuhibbuhu wa yakhafuhu wa yattaquhu wa yuti'uhu wa yataqarrabu ilaih. Maka Allah pun suka kepada hamba-hambanya kalau mereka mengenalinya, kalau mereka mencintainya, mengenali Allah, mencintai Allah, wa yakhafuhu, kalau mereka takut pada Allah, Allah senang kalau mereka bertakwa kepadanya, mentaatinya, bertaqarrub ilaih, wa yuhibbu an ya'malu an ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairah. Maka Allah pun senang kalau mereka tahu bahwa Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosanya wa annahu qadir ala maghfirati dzunubih dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha kuasa untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Sebagaimana dalam riwayat Abdurrahman ibn Ghunum an Abi Darrin terhadap hadis ini. Man alima minkum anni du qudratin al maghfirah. Siapa yang tahu di kalangan kalian bahwa aku berkuasa maha bisa untuk memberikan ampunan. Kemudian dia meminta ampun padaku, aku akan ampuni dia wala ubali dan aku tidak peduli kata Allah. Tidak peduli seberapa pun dosanya. Sampai diriwayatkan pula dalam hadis kursi juga, "Lau balagat dunubuka anana sama." kalaupun dosamu sudah mencapai batas langit, kemudian kau datang kepadaku, minta ampun kepadaku, aku, Aku ampuni untukmu. Seluruhnya. Wala ubali. Dan aku tidak peduli. Lau ataitani bi ardi khataya. Walaupun kau datang dengan sepenuh bumi. Dosa-dosa. Tapi engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku. Dengan tetap meminta kepadaku dikatakan ataituka biha maghfirah aku datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin wallahu yaghfirud dzunuba jami'an masalahnya tadi catatannya kalau alima kalau hamba itu alima annidu qudratin kalau hamba ini tahu bahwa aku maha kuasa untuk mengampuni dosa-dosa, kemudian minta ampun padaku, akan aku ampun.